Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sallam Wa in atat tahrimu fi nafsil amal Au syartihi fadhu fasadin wa khalal Wa in atat tahrimu Dan jika datang pengharaman Pada suatu amalan Atau pada syaratnya Fadhu fasadin wa khalal Maka itu adalah Amalan yang rusak lagi tercela ya fain atat tahrimu fi nafsil amal dan apabila datang pengharaman pada suatu amalan atau pada syaratnya yakni larangan itu datang pada syaratnya pada sifat-sifatnya ya, pada kaifiahnya fadhu fasadin wa khulal maka itu adalah enam amalan yang rusak lagi celah ya, lagi batil enam ya, atau ya, nazam ini disebut oleh para ahli fikih ya, para fuqaha. nam dengan perkataan mereka anan nahya yaqtadi al-fasad. Ya, nahya nahya yaqtadi al-fasad. Bahwasanya larangan itu memiliki konsekuensi batilnya apa yang dilarang tersebut. Ya. Nah, dan kaidah ini memiliki dalil diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Nah, man amil amalan laisa alaihi amruna fa Barang siapa melakukan amalan tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya, jadi kalau ada yang mengamalkan sesuatu yang dilarang, lebih lebih-lebih lagi amalan yang tidak ada tuntunannya saja kalau dilakukan amalan itu akan tertolak. Bagaimana kalau suatu amalan itu dilarang? Ya, maka amalan itu batil. Nam, amalan itu akan mendatangkan dosa. Nam. pada nazam di sini Wa in atat tahrimu fi nafsil amal. Kalau datang larangan itu atau pengharaman itu pada suatu amalan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya, jangan kalian mendekati zina. Maka apabila seorang itu melakukan zina, maka perbuatannya ini batil. Ya, perbuatan zina ini batil. Nam, seorang tidak mendapatkan ganjaran. Ya, bagaimana mendapatkan ganjaran? Dia akan mendapatkan dosa termasuk dosa-dosa besar. Nah, nah, maka amalan ini batil, demikian pula konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Kalau seorang menikah baik-baik, sah nikahnya, maka konsekuensinya apa? Anak yang lahir ini adalah menjadi anak nasabnya. Ya. Kalau anak perempuan nanti bapaknya yang kasih nikah. Ya. Kalau anak secara umum, maka kalau bapaknya meninggal dia berhak mendapatkan warisannya. Tapi kalau anak hasil zina, maka nasabnya tidak diikutkan bapaknya. Bapaknya tidak berhak menikahkan nanti. Kalau menikah harus nikah dengan wali hakim, pemerintah yang menikahkan. Demikian pula tidak terwujud yang namanya al-ihsan, ya. Menjadikan statusnya menjadi muhsan. Jadi kalau berzina setelahnya lagi dia tidak dirajam tetapi dijilid, ya. Sebagaimana hubungan apa hukuman seorang yang berzina, orang yang belum menikah. Kenapa? Karena statusnya belum belum yang menikah, belum menikah. Nah, ini. Jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang, nah, maka konsekuensi-konsekuensinya juga juga batil. Nah, sehingga seorang perempuan yang dia berzina, ya, kemudian tidak ditunggu masa idahnya, cukup ditunggu istibra'ur rahim, ya, yakni kesucian rahimnya. Kalau hamil ditunggu sampai melahirkan. Nah, Ditunggu sampai melahirkan. Kalau tidak hamil ya ditunggu sampai benar-benar memang dia tidak hamil, dipastikan dia tidak tidak hamil. enam, Au syartihi atau pada syaratnya, pada syarat-syaratnya orang yang <clears throat> enam mau sholat diantara syarat-syarat sholatnya harus bersuci. Ya. Kalau ada orang bersuci dalam keadaan dia tidak beristinja, habis buang air, tidak mau cebok, langsung wudhu terus sholat, apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Ya. Walaupun dia melakukan dengan sesempurna-sempurna kaifiah salatnya, tapi kalau bersucinya dia tidak terpenuhi maka tidak sah salatnya. Ya, karena dia bersuci dalam keadaan masih ada najis nah pada dirinya atau dia tahu bajunya ini ada najis yang nempel. Ya, walaupun dia cium ah cuek saja. Ya, cuek saja. Ini mungkin perasaan padahal sudah lihat benar-benar, ya. Nah, sudah ketahuan ini ada tayang nempel masih saja berwudu maka tidak sah sholatnya tidak sah kecuali dia tidak tahu ya, kecuali dia tidak tidak tahu nah atau contoh yang lainnya ya, larangan itu enam yang berkaitan dengan sifatnya ada sabda Rasulullah SAW yang diwariskan oleh Imam Bukhari dan Muslim enam la solata ba'da subhi hatta tatlu asyams tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbitnya matahari jadi kalau ada orang yang solat setelah selesai solat subuh Nah, sholat sunnah mutlak maka tidak sah sholatnya, batal amalannya. Ya, dia berdosa karena dia melakukan larangan dari Rasulullah SAW. Demikian pula wala sholat ba'dal asri hatta yaghib syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sehingga kalau ada seorang yang melakukan sholat sunnah nah, mutlak pada waktu tersebut maka sholatnya batal, dia ber, berdosa. Ya dia berdosa karena melakukan larangan Rasulullah SAW. Bahkan ya, termasuk Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang. Nam, wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah perintahkan maka ambillah, laksanakan. Sedangkan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Lah kok kita malah melakukan larangan Rasulullah, maka kita akan berdosa. <clears throat> Nam fadhu fasadin wa khalal. Maka itu adalah amalan yang rusak ya, lagi tercela. Naam. Ya, dan di sana ada khilaf pada naam amalan-amalan yang lainnya ya. Datang suatu larangan ya, dalam bentuk sifatnya tetapi tidak berkaitan dengan perbuatannya. Perbuatannya tidak dilarang tetapi sifatnya enam yang dilarang. Seperti contohnya enam dilarang laki-laki memakai sutra, memakai pakaian sutra. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang memakai pakaian sutra, enam tentunya berdosa. Lalu bagaimana orang yang sholat dalam keadaan memakai pakaian dari sutra? Ya, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya enam sholatnya sah tetapi dia berdosa. Sholatnya sah tetapi dia berdosa. Kena, kenapa? Karena memakai pakaian sutra. Ya, walaupun sebagian enam sebagian apa mazhab enam mereka berpendapat ya sholatnya tidak sah ya. tapi jumhur ulama enam berpendapat bahwasanya sholatnya sah karena larangan itu tidak berkaitan dengan dengan sholatnya tetapi larangan itu berkaitan dengan memakai pakaian dari sutra ya. enam baik demikian pula sholat memakai baju yang ada gambarnya makhluk hidup ya sholatnya sah tetapi dia berdosa dengan memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup Demikian pula seorang yang berhaji wanita tanpa mahram. Ya. Bagaimana hajinya? Ya. Nah, di juga kalau berdasarkan ya, ketentuan tadi terjadi khilaf. Ya. Tadi jumhur hajinya sah tetapi dia berdosa karena safar tanpa tanpa mahram. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik kita baca penjelasan dari Syekh rahimallahu taala. Hadza hukm al-ibadatil waqi'ati ala wajhin muharramin. فإن عاد بالتحريم إلى tahrimi العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل ini adalah hukum ibadah 6 yang dilakukan dengan cara yang terlarang ya. kalau larangan itu kembali kepada nafsul ibadah kepada memang ibadah tersebut ya, kepada jenis ibadah tersebut atau kembali kepada syaratnya maka amalan itu adalah batal. Ya, amalan itu adalah batal. Ya. Nah, misaluhu contohnya adalah as-salatu fi waktu nahi. Contohnya adalah salat pada waktu yang terlarang. Salat pada waktu yang yang terlarang. Ya. Contohnya tadi setelah subuh sampai terbit matahari atau setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, au wahwa mustadbirul kiblah atau dia sholat dalam keadaan enam membelakangi kiblat. Ya, sholatnya tidak sah. Enam membelakangi kiblat. Ya, sudah tahu kiblatnya di sana malah sholat menghadap ke timur. Ya, saya di Indonesia sudah tahu kiblatnya di arah barat, sengaja dia sholat menghadap timur, maka sholatnya tidak tidak sah. Enam. Wa najis satu atau sholat dalam keadaan dia ada najisnya. Ya, sengaja tidak istinja, tidak bersuci atau tahu ada kotoran atau najis yang menempel tapi dia cuek saja. Nah, aw huwa muhditsun atau salat dalam keadaan dia belum bersuci. Masih membawa hadas, ya. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Dia habis hubungan dengan istrinya, belum mandi dulu, ya. Atau habis kentut belum berwudu dulu, maka tidak sah salatnya. Aw lam yanwi atau dia salat dalam keadaan tidak berniat, ya. maka salatnya tidak tidak sah au akhalla bi ruknin min arkanis salati wa syartin min syurutiha atau dia meninggalkan salah satu rukun atau rusak salah satu rukunnya dari rukun-rukun salat ya akhalla itu rusak <clears throat> enam atau tertinggal enam salah satu rukun dari rukun-rukun salat atau salah satu syarat dari syarat-syaratnya nah siapa yang ingat perbedaan rukun dan syarat Abu Talha apa bedanya rukun dan syarat Rukun sholat sama syarat sholat apa bedanya? Bu Hajar dibantu. Kalau rukun sholat kalau ditinggal maka ya, sholatnya tidak sah. Kalau syarat? syarat? Sama. Syarat sholat kalau ditinggalkan juga nggak sah sholatnya. Dia ingat? Eh, syarat sah sholat adalah perkara yang dilakukan sebelum sholat. Nah. ibadah Ya. Sementara rukun sholat adalah perkara yang dilakukan dalam sholat. Nah. Jadi rukun dengan syarat, syarat itu harus ada sebelum amalan itu dilakukan. Ini syarat. Kalau rukun itu beriringan ya, dengan hakikat amalan tersebut, ya, berada di tengah-tengah. Jadi rukun sholat mulai dari niat sampai salam. Tapi kalau syaratnya adalah bersuci, ya, berpakaian suci dari najis dan seterusnya. Dan syarat juga ini harus terpenuhi sampai selesai amalan. Ya. Jadi jangan sampai sholat baru satu rakaat kemudian ah, rukunkan sebelum amalan, dilepaskan bajunya ya, nanti sholatnya batal. Ya. Jadi syarat ini juga harus terjaga sampai selesainya amalan. Tapi yang bedakan syarat dengan rukun, rukun itu berada pada hakikat, ya, pada mahiyatul ibadah, ya, pada amalan itu ya, dari awal sampai akhir. Sedangkan syaratnya itu harus terpenuhi dari sejak sebelumnya dan harus tetap terjaga sampai setelahnya. Naam. Wa kadzalika shaum ayyamin nahyi. Demikian pula berpuasa pada hari yang dilarang, berpuasa pada Idul Fitri. Ada pada atau pada tanggal 10 Dzulhijjah. Naam. maka seorang yang berpuasa pada hari ini, naam tidak cuma sholatnya batal tetapi juga ber, berdosa. Naam. wa nahwa dzalika fal ibadatu fi hadhil masail batilah. Eh, dan yang serupa dengan itu, maka ibadah-ibadah pada permasalahan seperti ini adalah batil. Ya. Melakukan amalan yang dilarang, ya. Nam, maka amalan tersebut adalah batil. Wa amma in kana tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadati wala syartiha. Ya. Dan adapun kalaulah larangan tersebut, pengharaman tersebut tidak kembali, tidak ada pada nafsul ibadah, pada ibadah tersebut, atau tidak pada syarat-syaratnya fa innal ibadata sahihatun ma'at tahrim ya. maka sesungguhnya ibadah tersebut sah nam bersamaan dengan tahrim ya. bersamaan dengan larangan itu dia berdosa pada perkara yang dilarang itu adapun ibadahnya selama rukun dan syarat yang terpenuhi ibadahnya sah ya. ibadahnya sah cuma dia berdosa nam sesuai dengan larangan yang dia dia langgar nam Kal wudhu'i fil ina'il muharram. Seperti berwudu pada wadah yang diharamkan. Zahaban au fiddatan au magsuban. Nah, berwudu nah, dengan air tetapi ditaruh di tempat yang diharamkan. Contohnya dari wadah emas dari eh, wadah dari emas atau wadah dari perak atau wadah yang dia curi. Nah, dia wudunya sah tetapi dia berdosa. Ya, karena memakai laki-laki memakai enam wadah dari emas dari perak atau memakai wadah curian maka dia berdosa berkaitan dengan wadah tersebut enam adapun wudhunya dia dia ber eh, wudhunya adalah sah au alaihi imamatu haririn atau dia sholat dalam keadaan memakai imamah enam dari sutra enam sholatnya sah tetapi dia berdosa karena memakai sutra jadi berdosanya tidak cuma ketika sholat di luar sholat pun dia berdosa di luar sholat pun ketika dia berdosa. Demikian pula orang yang minum dengan gelas dari emas atau gelas dari perak, ya, maka dia berdosa walaupun tidak sholat. Kenapa? Karena larangan itu berkaitan dengan memakai wadah dari emas atau perak. Nam. Au khatamu hadzhabin atau dia sholat tetapi masih pakai cincin dari emas, ya. Sholatnya sah tetapi dia berdosa